Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Naam, pembahasan yang kita ambil kemarin seputar apa kemarin? Seputar sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaidah mengenai ulu ini kemarin antum? Bagaimana kaidahnya? Ulun fi dzatih ba'inun an khalqih qaribun min ibadih. Tiga poin. Paham ya? Tiga poin tersebut sering muncul dalam apa? Dalam pembahasan asma sifat. Tingginya Allah taala itu bukan berarti nempel Bukan berarti berarti Allah Taala bagaimana katanya tinggi kok dekat dengan hambanya bagaimana kita katakan tinggi secara datnya dekat terhadap hambanya, terpisah dari makhluknya. Itu kaedahnya Paham ya? Karena yang mengatakan Allah Taala nempel itu adalah akidah siapa? Akidah al-hululiyah ittihadiyah. Yang mengatakan Allah Taala menyatu dengan makhluk atau mengatakan Allah Taala berada di dalam makhluk. Itu akidah sesat akidah yang sangat berbahaya sekali, bahkan bisa menghantarkan kepada apa? kekufuran. Yang seringnya keyakinan mereka mengatakan Allah Taala di mana-mana itu hati-hati. Pak, Allah Taala di mana, Pak? Allah Taala di mana-mana katanya. Benar, Pak? Iya, coba berdoa, Pak. Berdoa dia tangannya kemana kira-kira? Ke atas. Allah maghfiril muslimin muslimat. Paham ya? Ke atas tangannya. Katanya di mana-mana, Pak. Bapak mau nggak suruh berdoa tangannya ke bawah gini? Katanya di mana-mana berarti di bawah juga ada Allah. enggak oh, bisa, berarti secara logika terbantah. Secara logika, secara akal terbantah yang mengatakan Allah di mana-mana. Kalau di mana-mana berarti ketika berdoa boleh enggak tangannya ke arah bawah ini? Boleh enggak? Secara logika? Boleh. Tapi ketika ketika mereka suruh berdoa tangan ke arah bawah kenapa enggak mau? Karena secara tidak langsung meyakini Allah di atas gitu loh. Sangat sulit kalau mereka mengatakan di mana-mana. Paham ya? Kenapa? Secara logika terbatas itu. Coba kalau Allah di mana-mana berdoanya tangannya gini. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Al ahya minhum al amwat. Benar kan? Enggak mungkin. Pasti tangannya ke atas. Pasti itu dah. Nah, yang meyakini gitu pun tangannya ke atas. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya secara fitrah, eh, secara akal yang masih murni, masih jernih itu tidak bisa dibohongi sebenarnya. Paham ya? Kecuali sudah tertampur subhat. Itulah yang kita pelajari sebelum-sebelumnya bahwasanya Allah taala walaupun tinggi di atas dekat dengan hambanya dan terpisah dari makhluknya. Kita lihat halaman 82. Wa qaulu ta'ala dan perkataan Allah taala, amin amintum ma sama?" Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Nah, barakallahu fikum. Di sini nanti barakallahu fikum hidakumullah pembahasan seputar apa? Masih seputar ulu. Ayo, nah, kita lihat bawah itu Wa qaulu ta'ala amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa iya fa idza hiya tamur am amintum man fis samai an yusila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Dua ayat tersebut barakallahu fikum menunjukkan tentang orang itu tidak bisa merasa aman dari zat yang berada di atas langit. Imma merasa aman untuk apa? Na barakallahu fikum dikirim angin yang sangat kencang untuk menimpa diri mereka atau apa? Na barakallahu fikum ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Walaupun Allah taala berada di atas arsy, di atas apa? langit, mereka tidak bisa merasa aman, tidak boleh merasa aman. Karena yang merasa aman dari makar Allah taala adalah orang-orang yang bagaimana kemarin? Orang-orang yang rugi. Ya kan? Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa apa? Innal qaumul khasirun. Ya kan? Naam. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali orang-orang yang rugi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani azakumullah. Kita lihat sini. As-sama'u al-murad biha al-'ulu. As-sama' man fis sama' zat yang berada di dalam langit itu keliru. Kalau ngerti dalam langit, di atas langit. Fi di dalam bahasa Arab maknanya banyak sekali yang dipelajari dalam Durusul Lughah jilid satu fi artinya di dalam. Iya enggak? Zaidun fil masjid, z dalam masjid. Ternyata fi ada yang mana di atas. Jadi jangan sampai yang anak pelajari selama ini fi itu di dalam. Berarti Allah Taala di dalam langit. Nah, ini keliru. Fi kadang artinya di dalam, fi kadang artinya di atas. Paham ya? Apa kalian merasa aman terhadap zat yang di atas langit bukan di dalam langit? Kalau di dalam langit keliru ngartikannya nanti. Faham? Contoh yang lain. Allah Taala melarang berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong ya enggak? Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan di dalam bumi dalam keadaan sombong. Dalam bumi atau di atas bumi? Di atas bumi enggak mungkin ada di dalam bumi. Lafaznya fil ardi gitu loh. Kalau antum terjemahkan Dusul Qadil satu ya di dalam bumi. Paham ya? Nah, ini untuk mengetahuinya di mana kitab yang paling bagus? Mughnil Labib. Kitabnya bagus namanya apa? Mughnil Labib karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala. Nah, kita Mughnil Labib karya siapa tadi? Ibnu Hisham rahimahullah taala sebutkan makna-makna huruf. Ba kadang maknanya ini, kadang maknanya itu, fi maknanya ini, kadang maknanya itu. Fi memang hukum asalnya pada asalnya maknanya fi di dalam. Muhammadun fil masjidi. Muhammad di dalam masjid. Ya enggak? Tapi terkadang fi maknanya di atas. Nah, nah barakallahu fikum seperti tadi itu. Amin tumang fis sama Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit bukan di dalam langit? Paham ya? Kadang fi maknanya sebab, sababiyah. Mengenai kisah apa seorang wanita yang masuk ke neraka sebabnya karena seekor kucing. Dakhalatil mar'atun nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam neraka fi hirratin. Ngartikannya apa tuh, Pak? Di dalam kucing itu? Bukan, disebabkan karena seekor kucing. Faham maksudnya ya? Jadi perlu diperhatikan, kadangkala maknanya sebab. Paham ya? Makna itu fihiratan bukan di dalam kucing, tapi disebabkan karena seekor kucing. Tidak dia biarkan kucing nyari makanan, eh? Nah, barakallahu fikum tidak pula dia kasih makanan, ditahan sama dia. Ditahan tapi enggak kasih makanan gitu loh. Tidak melepaskan untuk nyari makanan sendiri, tidak pula dia kasih makanan. Itulah termasuk sebab masuk dalam neraka. Apa kucing saja? Nah, barakallahu fikum pembahasan di dalam kitab yang lain. Selain kucing pun kalau dia punya hewan peliharaan dikasih makan, dikasih minum. Jangan cuma ditahan saja gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya fi maknanya apa di sini? Ala di atas. Al murad biha al-ulu. Faman fis sama' fil ulu. Zat yang berada di langit maksudnya zat yang berada di atas langit Wa takunu fi bimakna ala. Masya Allah faedah ini. Maka fi di sini maknanya apa? Ala di atas. Fis sama yakni fil ulu. Tinggi. Di dalam ketinggian di atas arsy Di atas langit. Ala zahirnya di atasnya. Paham ya? Amma idza urida bis sama as-sama al-mabniyah. Adapun kalau yang diinginkan dengan sama dengan langit dengan langit al-mabniyah yang dibangun alatihya as-sab'at tibaq yaitu tujuh lapis langit Fatakun fis sama yakni ala sama. Yang diinginkan dalam fis sama di sini adalah apa? Ala sama di atas langit yang tujuh. Faham maksudnya ya? Bukan di dalam langit. Kenapa kok bukan di dalam langit? Kalau kita meyakini Allah Taala berada di dalam langit, berarti kita meyakini Allah Taala diliputi, diliputi dengan apa makhluk yang lain. Padahal Allah Taala apa? Zat yang paling besar. Tidak ada satupun yang meliputi Allah Taala. Justru Allah Taala meliputi semua makhluknya, semuanya. Kan sudah kita lewati. Allah Ta'ala itu apa? Nah barakallahu fikum memiliki apa? Idrak. Paham ya? Beda hal manusia. Idrak itu sekali lihat semuanya nampak. Semuanya, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya tahu. Tapi kalau makhluk bagaimana? Ru'yah bisanya kalau manusia. Ru'yah itu melihat. Melihat itu sekali lihat depannya, depannya itu belakang enggak kelihatan itu loh. Kecuali dia belok baru kelihatan. Ya, kalau ihatah, paham ya? Meliputi idrak yaitu penglihatan yang diiringi dengan peliputan, dia akan meliputi semuanya. Dan ini nggak mungkin dalam manusia, sekali lihat langsung menguasai. Eh? Ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad. Depannya paling-paling. Ya enggak? Sekali lihat mungkin enggak depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Mungkin enggak kira-kira? Kalau manusia tidak. Kalau manusia hanya ru'yah. Faham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ini ya, Allah Taala tidak diliputi tapi meliputi. Lianna fi ta'ti makna ala. Karena dikarenakan fi itu kadangkala datang maknanya ala. Misal qauli fasiru fil ardi. Berjalanlah kalian di muka bumi. Maksudnya berjalan di muka bumi ini di mana? Di atas bumi atau di dalam bumi? Di atas. Fi berarti maknanya ala. Ini kadangkala seperti itu ya. Ingat-ingat ya. Pelajaran kita dalam usul lughah jilid 1 itu benar fi di dalam. Cuman kadangkala maknanya ala di atas. Paham ya? Bukan keliru, itu benar juga, cuman harus kita pahami ternyata ada makna lain gitu loh makna lain yang perlu kita perhatikan. Yakni alal art maksudnya berjalan di muka bumi, di atas bumi maksudnya. Wala usallibannakum fi fitutuin nakhil. Sungguh aku akan menyalib kalian di atas eh, di atas apa? Nambar kalau fikum pohon kurma atau batang kurma. Eh, di atas pohon kurma maksudnya bukan di dalam pohon kurma bukan, di atas. Orang nyalib itu di mana? Di dalam pohon atau di atas pohon biasanya? Di atas kan? Nambar kalau fikum bukan apa? Bukan di Nah, barakallahu fil di dalam, enggak mungkin. Yakni ala judu'in nakhl. Fa idza urida bis sama' mujardul 'ulu, maka apabila yang diinginkan dengan langit adalah semata-mata tinggi, fa inna fi ala dhahiriha. Nah, dzarfiyah. Berarti fi di sini maknanya adalah secara dohirnya dzarfiyah, di dalam yakni fil 'ulu. Eh, Allah Ta'ala berada di dalam ketinggian di atas ars tadi. Di dalam ketinggian maksudnya tinggi di atas ars, di atas langit. Paham ya? Itu kalau diinginkan secara dohirnya. Paham ya? Tapi kalau diinginkan makna yang lain, fi maknanya adalah ala. Paham ya? Yang itu yang sahih. Fi maknanya terkadang ala. Kita apa tadi? Yang bagus sekali membahas masalah makna-makna huruf tadi kita apa? Mughnil Labib karya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala. Bagus sekali kitabnya. Mughnil Labib. Kalau cetakan Saudi 3 jilid, ada juga yang 2 jilid, cetakan Mesir 1 jilid. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum kalau beli kitab kalau punya harta, cetakan Saudi bagus. Paham ya? Cetakannya kuat. Naam. Jilidannya juga kuat. Naam barakallahu fikum kita lihat lagi. Wa in urida biha as-sama'al mabniyah dan jika yang diinginkan adalah langit yang mabniyah, langit yang dibangun, ya, dibangun tujuh lapis, yakunu ma'na qawli fis sama' yakni 'ala sama' masyaallah. Berarti makna fis sama' adalah berada di atas langit. Walaysa ya'ni fis sama Allah dakhilun fis samawat. Penting ini. Bukan maknanya Allah telah di langit itu Allah telah masuk di dalam langit itu bukan. Itu keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu keliru. Naam. Mahfum salat? Mahfum. Eh, wala tamshi ardi. Jangan kamu berjalan di muka bumi. Maksudnya di mana? Di atas bumi, bukan di dalam bumi. Nam. kita lihat sini. Kata beliau, li'anna samawat makhlukatun dikatakan langit-langit itu kan makhluk. Wallahu jalla wa ala la yahul. Nam fi syai'in min makhluqatih. Sedangkan Allah taala itu tidak apa? Tidak terliputi sedikit pun dari kalangan makhluk-makhluknya. Laisa fi dzatih. Kata Allah taala itu tidak berada di dalam makhluknya sedikit pun. Laisa fi dzatih syai'un min makhluqatih. Tidak ada pada zat Allah taala sedikit pun dari kalangan makhluknya enggak ada. Ini nanti bantahan untuk siapa? Al-Hululiyah Ittihadiyah. Inilah akidah orang-orang sufiyah sebagiannya ittihadiyah al-hululiyah. Bedakan. Ittihadiyah meyakini Allah Taala menyatu jadi satu dengan makhluknya. Hululiyah meyakini makhluk ya makhluk, tapi dalam makhluk ada Allah. Hulul, di dalamnya ada Allah. Sampai-sampai syekh mereka siapa kemarin? Yang kita nukilkan kemarin, nah barakallahu fikum, Ibnu siapa? Ibnu Arabi, nah mengatakan, "Ma jubah illallah," katanya dengan semakna. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti apa maknanya? Berarti maknanya? Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia ngapain? Ngaku Allah itu loh. Allahul musta'an. Bayangkan sampai tingkatan seperti itu. Nah, karena mereka meyakini tadi menyatu dan makhluk. Makhluk itu ya Allah, Allah ya makhluk itu loh ujung-ujungnya. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum sehingga keyakinan itu memunculkan apa? Allah Ta'ala di mana-mana. Setiap yang dia lihat makhluk itu ya Allah itu loh. Allahul musta'an. Nah, itu keliru. Kita lihat sini. Masya Allah penjelasan bagus sekali ini. Lain tapi zat hisyan min makhluqati. Tidak ada pada zat Allah taala sesuatu apapun dari kalangan makhluknya. Wala fi makhluqatihi hisyan min zatih. Dan tidak ada pada makhluknya sedikit daripada zat Allah taala enggak ada sama sekali. Makhluk makhluk, al khaliq khaliq. Bal huwa ba'inun min khalqihi subhanahu wa taala ini yang saya sebutkan. Bal huwa ba'inun. Apa ba'inun artinya? Munfasilun. Bahkan apa? Dia Allah Ta'ala terpisah dari khalqihi, dari makhluknya subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya? Ingat-ingat kaidahnya ini. Uluun fi dhatihi qaribun min ibadihi ba'inun an khalqihi. Itu ingat-ingat kaidahnya ya. Tinggi terhadapnya, dekat terhadap hambanya, terpisah dari makhluknya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat lagi. Hada fi raddun 'ala Jahmiyah. Di sini ada bantahan untuk Jahmiyah. Wa al-wal mu'attilah. Jahmiyah siapa pemimpinnya? Jahmiyah sudah kita lewati berkali-kali siapa pemimpin Jahmiyah? eh? Antum? Jahmiyah. Siapa pemimpinnya? Ewa. Sudah kita lewati. Siapa pemimpin Jahmiyah? Siapa? Al-Jahm bin Safwan. Itu yang menyebarkan pemikirannya. Al-Jahm Sofwan itu yang menyebarkan pemikirannya, tapi dia mengambil ilmu dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Ini, Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu pemikiran tadi dari siapa? Ayo enam. Labas. Antum. Antum. Bayan bin Sam'an. Bayan bersamaan mengambil ilmu tadi pemikirannya dari siapa antum? Ewa Talut Ibn Ukhtilabit Ibn A'sam al-Yahudi. Ujung-ujungnya pemikirannya dari orang Yahudi. Ja'ad karena punya pemikiran sesat seperti itu sampai-sampai di zaman saat itu di khalifah di zaman pemimpin siapa? Khalid bin Abdul Al-Qasri. Khalid bin Abdul Al-Qasri penggal lehernya, disembelih. Paham ya? Saat itu lagi khutbah Idul Adha. Khalifah Khalid bin Ab Khalid bin Abdullah Al-Qasri naik atas mimbar khutbah untuk khutbatul Id. Setelah itu beliau mengatakan, Dahu dahayakum Sembelihlah hewan-hewan kurban kalian. Fa ini mudahin bil ja'd dirham. Sesungguhnya aku akan apa? Berkorban dengan ja'd dirham. Sembelih. Fanas dalam mimbar pada bahahu. Turun dari mimbar, sembelihlah ja'd dirham tadi. Karena keyakinan Jahmiyah ini bahaya sekali. Meyakini Allah Taala itu apa? Enggak ada ujung-ujungnya. Meyakini Allah taala itu apa? Nah, kalau fikum bahwa punya anak punya sifat gitu loh. Paham ya? Nah, disebutkan di situ fa innahu za'ama Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa la yukallimu taklima. Karena Ja'ad bin Dirham berkeyakinan Allah taala tidak menjadikan Ibrahim khalil. Dan Allah taala tidak mengajak bicara Musa katanya. Turun dari mimbar sembelihlah dia. Siapa tadi? Ja'ad bin Dirham. Kemudian Al-Jam Sofwan meninggalnya bagaimana matinya? Masih ingat enggak Ihsan? Diapakan dia matinya? Jam Sofwan? Diapakan? Disembelih juga kan? Oleh siapa? Siapa? Ibrahim? Ibrahim siapa? <laughs> Udah kita lewati dulu kalau tidak salah. Siapa? Antum ingat enggak Abdurrahman? Ayo, Salam Al-Ahfaz. Kalau salah itu namanya ya, dikenal seperti itu. Nah, ujung-ujungnya ya itulah pemikiran sesat. Jahmiyah. Ini bantahan untuk kelompok Jahmiyah al-Mu'at wal Mu'attilah. Alladzina yaqulun yang mereka mengatakan ini, lihat pemikiran mereka sesat ini ya. Innallaha la yusabbi anahu fil 'ulu wa la dakhla 'alam wa la 'alam. Wa hadha al adam. Kata mereka, sesungguhnya Allah taala itu tidak disifati tinggi. Tidak di dalam alam, enggak di luar alam. <laughs> Allah musta'an. Oh, apa tuh, san? Eh? Berarti apa? Bahasa hadza ada. adam, berarti maknanya enggak ada gitu loh ujung-ujungnya. Enggak di dalam alam, enggak di luar alam. Eh? Kemudian apa? Enggak ada sifat yang tinggi. Inilah pemikiran mereka. Eh? Kalau kata Allah taala ada enggak? Allah taala itu kita enggak mensifati ada, enggak mensifati juga tidak ada. <laughs> Allah musta'an. Terus gimana? Allah taala itu ada. <laughs> Tapi adanya itu kosong dari nama dan sifat katanya. Allahul musta'an. Kok bisa itu ya? Padahal ada sendiri apa namanya? Ada itu sendiri apa namanya? itu Sifat. Karena nggak mungkin sesuatu itu dikatakan ada kecuali apa? Harus memiliki sifat yang inti itu ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Paham ya? Sesuatu dikatakan sesuatu karena ada. Paham ya? Berarti kalau dia mengatakan Allah Taala itu ada tapi nggak punya sifat, nggak punya nama itu kontradiksi. Ada itu sendiri sifat itu loh. Allah musta'an. Ini lihat ini. Allah Taala itu nggak disifati tinggi, nggak di dalam alam, nggak di luar alam. Berarti maknanya tidak ada. Li'anna alladhi dah dakhilal alam wa la kharijal alam hadha ma'nahu annahu ma'dum. Dikarenakan sesuatu yang tidak di dalam alam, enggak di luar alam, maka itu maknanya ma'dum. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha Maha agung Allah Ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Maha suci Allah Ta'ala. Nah, terus bagaimana kesimpulannya? Allah Subhanahu wa taala mereka meletakkan pertanyaan. Berarti Allah Ta'ala berada di suatu tempat. Kita katakan dirinci dulu. Apa yang antum inginkan dengan tempat tersebut? Kalau tempat yang maknanya meliputi Allah Taala nggak ada, itu nggak benar. Tapi Allah Taala berada di suatu tempat yang Allah Taala meliputi segala sesuatu. Naam. Allah Taala beristiwa di atas arsy. Selesai. Tapi ingat, Allah Taala meliputi segala sesuatu. Jadi ahlu bidak wa Taala nyodorkan suatu ucapan. Kalian berarti meniadakan tempat. Allah Taala berarti nggak berada di suatu tempat. Tunggu dulu, dirinci dulu apa yang atau inginkan untuk tempat ini gitu loh. Makan, tempatmu apa yang antum inginkan? Tempat yang meliputi Allah Taala atau bukan? Kalau yang dimaksud adalah tempat Allah Taala terliputi, Allah Taala diliputi dengan makhluk, tidak, gitu loh. Paham ya? Tapi kalau berada di suatu tempat yang Allah Taala meliputi segala sesuatu dan tidak ada makhluk yang meliputi Allah Taala, na'am. Ar-Rahmanu Al-Rasistawa, Allah Taala beristiwa di atas arsh, Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jangan sampai kita keliru dalam meyakini ini ya. Berarti Allah Taala Allah Taala berada di Allah Taala berada di suatu yang bukan tempat, enggak bisa juga. Harus dirinci tadi itu. Nah barakallahu fiik. Kita ambil dikit lagi. Wa kadzalika fil ayati raddun 'alal hululiyah, ya kan? Di dalam ayat ini bantahan terhadap hululiyah. Apa hululiyah tadi keyakinannya? Allah taala berada di dalam makhluk, menyatu dengan makhluknya itu ittihadiyah, berada dalam makhluk itu hululiyah. Allahul musta'an. Alladzina yaz'amun allah halun fi kulli syai' ta'ala Allah amma yaqulun. Yang mereka beranggapan bahwasanya Allah taala itu halun, berada di dalam segala sesuatu. Paham ya? Berada masuk nam di dalam segala sesuatu. Ta'ala Allah amma yaqulun. Maksudnya Allah taala terhadap apa yang mereka ucapkan. Jadi di dalam sesuatu itu ada Allah itu loh. Tembok dalamnya ada Allah. Paham ya? Allah musta'an seperti itu. Sampai-sampai apa? Nah, barakallahu fikum ketika ada anjing menggonggong pun ada di kalangan mereka yang mengatakan subhanaka subhani. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya itu berlebihan ekstrim mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum kata melihat anjing itu menurut mereka Allah musta'an wal billah, Allah taala berada dalamnya. Bayangkan tuh, keyakinan sesat, berbahaya. Paham ya? Itu hululiyah, ittihadiyah. Nah, barakallahu fiikum yang apa yang bisa menghantarkan kepada kekufuran. Jahmiyah tadi juga parah ya, mengatakan Allah taala tidak di dalam alam, enggak di luar alam nggak ada di ketinggian. Nah, terus bagaimana itu loh? Ini pendapat yang keliru, yang pendapat yang sahih pendapat siapa? Ahlus sunnati wal jamaah. Kita lihat sini ada pertanyaan. Apakah kita boleh memakan eh, memakai penumbuh jenggot biar tebal? <laughs> Jazakallah khairan. Oh, anta khairan. Pada asalnya eh, para ulama telah membahas berkaitan masalah obat penumbuh jenggot atau pelebat jenggot. Kalau jenggot sudah tumbuh, lebih baik kita memakai cara islami dan alami. Dalam artian dibiarkan aja. Eh, disyukuri seadanya. Paham ya? Nah, kalau fikir disyukuri seadanya. Tapi para ulama menyebutkan selama tidak ada nah, efek samping dari obat tersebut, paham ya? Misalkan rontok atau misalkan gatel atau sakit atau misalnya pada asalnya enggak ada larangan untuk merawat jenggot tadi itu. Faham ya? Tapi kalau misalkan dia taruhlah mencukupkan dengan yang ada, syukuri walhamdulillah, paham ya? Seadanya. Itu juga enggak masalah karena itu hukum asalnya. Paham ya? Ada juga yang memang dia tabiatnya enggak tumbuh jenggotnya itu loh. Usia 35 tahun pun enggak ada jenggotnya itu loh. Bukan karena dikerok, dicukur bukan. Karena memang bawaannya seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau menggunakannya? Ya itu tadi, kalau sampai sampai ada efek samping di balik itu semuanya harus dihindari. Paham ya? Nah, barakallah. Kalau mau pakai yang alami, banyak kan alami yang kata mereka bisa memelihara apa? Nah, barakallah fikum eh, rambut jenggot atau menumbuhkan jenggot seperti apa itu? Lemak apa kambing itu ya atau yang semisalnya Allah alam. Kan juga belum pernah nyoba ya. Syukur yang ada aja. Yang tidak punya sabar. Banyak-banyak berdoa. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Bismillah, apakah boleh anak-anak berkorban? Allah Ustaz, kalau khairan wa anta khairan. Anak-anak kalau seandainya dia sudah terpisah dari orang tuanya dan taruhlah orang tua orang tuanya kedua-duanya meninggal, sudah meninggal ya. Kemudian dia memang sudah hidup sendirian dan punya harta dikumpulkan, kemudian diberkorban, Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau dia posisi masih berada di lingkungan keluarga, dihidupi orang tuanya, yang berkorban bukan dia tapi orang tuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi anak-anak berasalnya tidak dibebankan hal hal yang seperti tadi itu. Tapi kalau terpisah hidup sendiri, orang tua meninggal orang tua, kondisi dia anak-anak usaha sukses gitu loh. Paham ya? Baru baru nyoba bisnis sekali sukses usia mana masih 12 tahun. Sudah miliarder misalkan. Ya bisa kan korban? Enggak ada larangan. Paham ya? Karena dia yang menghidupi dirinya dengan kerja dengan seizin Allah Taala ya dia ini loh. Tapi kalau dia masih dalam keluarga, paham ya? Cuman kalau dikasih jajan bapaknya ditabung, tabung, tabung, tabung, begitu datang itu Adha, Pak anak korban. Nah, bagaimana seperti itu? Lebih baik ya orang tuanya tadi itu diniatkan sekeluarga. Paham ya? Nah, seperti itu barakallahu fiik. Naam. Kita lihat lagi satu lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, anak punya teman yang mengaji dengan ahlul bid'ah. Ketika dulu baru mulai mengaji, mereka mengatakan harus mencari tahu alasan dan sebab masuk Islam dengan dalil kisah Nabi Ibrahim. Ini bagaimana membantahnya? Sudah kita bahas kemarin. Kisah Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, sebenarnya mencari Tuhan ya, mencari sembahnya, itu bukan berarti Nabi Ibrahim nggak tahu. Dia nggak tafsir kemarin tuh. Nabi Ibrahim tahu kalau mereka itu orang-orang musyrikun, nam menyembah selain Allah Taala. Di situ Nabi Ibrahim siaknya mendebat mereka, biar mereka itu sadar gitu loh. Jadi posisi Nabi Ibrahim bukan bukan ketika mencari, wah ini eh, ini bintang, kok bisa hilang berarti bukan Rob. Wah ini bulan, kok hilang lagi berarti bukan Rob. Wah ini matahari, kok hilang lagi berarti bukan Rob. Itu bukan berarti Nabi Ibrahim nggak tahu, sudah tahu gitu loh. Sudah tahu, cuman siaknya apa bentuknya? Membantah mereka orang-orang yang meyakini apa? yang meyakini bahwasanya ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kalau dikaitkan dengan dalil ini enggak tepat. Paham ya? Mencari kebenaran, na'am benar itu benar, cuman dalilnya bukan ini. Ini dipakai dalil untuk apa? Nah, barakallahu fikum kadang-kala, eh, kala kita membantah al bid'ah wadhalal itu dikiaskan dengan yang semisalnya. Paham ya? Dengan kias dengan semisalnya maksudnya bagaimana? sesuatu yang seperti ini yang bisa hilang, yang tidak abadi, yang tidak kekal, kok di dia apa dijadikan ilah? Kan nggak mungkin gitu loh. Paham ya? Sesuatu yang lemah seperti ini yang tidak bisa bicara, yang kalau diinjak-injak apa? Diinjak-injak, dikencingnya anjing nggak bisa apa-apa, patung maksudnya, kok disembah? Paham ya? Itu bukan berarti dia meyakini, bukan. Paham ya? Nah, jadi ini kalau dikaitkan dengan itu kurang tepat. Tapi yang tepat adalah kisahnya Salman Al-Farisi. Paham ya? Salman Al-Farisi itu memang enggak tahu waktu itu. Kisah perjalanannya sampai ketemu Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Ya kan? Awal mula kan perjalanannya gitu, panjang. sama Faris itu benar kalau itu. Memang pasti ketika awal perjalanan beliau nggak tahu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam eh, ketika melihat bulan, bintang, matahari, dalam surat Al-An'am kemarin itu, tahu nggak posisinya Nabi Ibrahim? Tahu, cuman bantah mereka. Paham ya? Jadi kesimpulannya kalau mencari ilmu jangan dari al bidah. Karena kalau mencari ilmu dari al bidah itu Ya mau nggak mau ujung-ujungnya kita muji dia nanti. Wah ini guruku baik, bagus atau yang semisalnya. Jadi kalau mencari ilmu murni upayakan dari ahlus sunnati wal jamaah terutama ilmu agama. Sebagaimana perkataan siapa? Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah dinukilkan dalam apa mukaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Fayungdar ila ahli sunnah. Ini kalam yang berikutnya. Ada kalam disitu juga. Dilihat dari ahli sunnah. Fayukhad hadithum. Diambil hadisnya. Summa yungdar ila ahli bidak. Dilihat lagi. Oh ternyata dari ahli bidak. Fala yukhad hadithum. diambil hadisnya. gak diambil ilmunya. Jadi dalam mencari ilmu. Barakallahu fikum. Anda nasihatkan. Karena ilmu itu kadangkala berpengaruh. Kalau gurunya